Masya Allah, saya lagi yang tanya masalah ini. Tapi lah, Bas. Afan Ustaz, saya mau tanya apakah boleh bagi kami untuk datang ke daurah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dan yang yang akan diselenggarakan pada pertengahan bulan Maret 2015 di Al Istiqlal Jakarta dan bagaimana keadaan beliau sendiri apakah dia sunni salafi terus terang ya ikhwan terkait dengan kondisi beliau para masyaikh eh, para masyaikhuna menyayangkan kondisi beliau ini tidak pernah terlibat bersama dengan para ulama sunnah salafiyin terkait dengan upaya untuk meredam fitnah atau rudud bantahan-bantahan kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah Barakallahu fikum. Naam informasi yang sampai kepada saya Syekh Muhammad bin Hadi bicara tentang beliau ini. Yang kita bahas bukan beliau sekarang, tapi yang kita bahas sekarang terkait dengan siapa panitianya. Jawabannya panitia penyelenggaranya dari kalangan Halabiyin Ruhailiyin. Penterjemahnya Maududi Abdullah LC. Nah gitu ya. Untuk perhatikan kontak persen dan yang uh, yang bersama dengan mereka rojaiyun. Orang-orang roja dan dalam sejarah dari mulai awal datang ke Indonesia sampai detik ini itu selalu bersama dengan rojaiyun. Barakallahu fikum. Itu yang sangat disayangkan. At-tuyur ala ashkaliha taqaw. Sehingga jawabannya ya tidak boleh bagi antum datang ke acara semacam itu dikarenakan panitianya. Barakallahu Itu keterangan para masyarakat para ulama ya ikhwan. Bahkan walaupun beliau mengadakan di tempat-tempat umum, tetapi kalau panitianya dari kalangan haula, tidak boleh. Itu ditanyakan langsung kemarin terkait dengan ini kepada Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah. Nah, ya, itu terkait dengan kalau seandainya uh, yang diundang itu dari kalangan para ulama yang ma'ruf dengan sunnahnya, tapi jika yang mengadakan mereka kita nggak datang. Wallahu taala alam bisawab. Mm, mm, mm. Siapakah ulama Yaman yang menyimpang dan siapa yang tidak menyimpang? Apakah ulama Yaman yang menyimpang itu juga mencela ulama kibar? Nah, jawabannya eh, yang tidak menyimpang Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i eh, rahimahullahu taala wa ghafarallahu lah. Nah, termasuk ulama kibar pada masa ini dan diakui keilmuannya dan dakwahnya oleh para ulama kibar yang lainnya. Nah, amtanya masih bersama dengan manhaj beliau dari kalangan para masyaih di Yaman sana. Barakallahu Masih banyak. Yang menyimpang yang kemarin dibahas ya ikhwan barakallahu Tidak usah malu-malu menyebutkannya yang jelas dikatakan sebagai mubtadi ikhwani Muhammad bin Abdul Raini al-Mulaqab bil Imam yang dikatakan sebagai mughaffal dayi' la yasluh li da'wah la'ab makir Rahman Al-Adani Hmm, apakah ulama yang menyimpang itu juga mencela ulama kibar? Nah, Eh, yang ada yang ada kalamnya asyura Al-Wusabi, Muhammad bin Abdul Al-Wusabi yang menjuluki para ulama kita sebagai umala, sebagai jawasi uh, membela Rafidah, memberikan harta yang banyak kepada Rafidah uh, eh, menyuruh salafin atau Lusna di Yaman untuk perang dengan Rafidah, padahal mereka tidak perang bersama mereka di sana dan segala macamnya. Allahumma musta'an. Naam. Jadi pembahasan cara wa nih, Bagaimana keadaannya Mustafa Al-Butani sampai sini ya? Jawabannya tambah parah. Tambah parah. Dulu dia adalah orang yang tidak mau terlibat oleh semua pihak. Nah, datang ke Dulkornen dan kawan-kawannya tidak tapi aroma-aromanya hampir sama. Kepada kita semua salafiyin juga tidak. Nah, maunya mendirikan kerajaan sendiri di tegal. Ada orang masyaih. para Tidak datang. Datang daur umumnya saja. Tidak ikut daurnya para asat kita. Terakhir kemarin datang beberapa hari daurahnya asatiza barakallahu fikum itu awalnya maunya menyendiri merasa resah dan gelisah ketika para dai-dai yang lainnya masuk ke Tegal dakwah di Tegal atau taklim di Masjid Ali bin Abi Thalib di Tegal bahkan Ustadz Muhammad Umar Syaiwati yang itu merupakan gurunya rutin taklim di Tegal dulu sebulan dua kali tidak nongol sekalipun dipaksa-paksa tidak mau sampai satu kali dia nemui duduk majelis dengan gurunya sendiri sama merasa saya duduk kayak orang kayak cacing kepanasan gelisah Allahumma musta'an dulu membuat masalah besar di Tegal gonjang-ganjing di sana warahmatullahi fikum. Akhirnya disepakati dikeluarkan oleh Ustaz Muhammad Umar Syawat selaku penasihat Tegal dikeluarkan dari Yayasan Tegal. Terus dikeluarkan Jadi keluarkan itu ternyata enggak interpretasi diri semakin parah. Nah, sekarang ini sudah langsung di ahlan wa sama kalangan sururiin dan kalangan halafiyin ruhailihi. Barakallahu Datang ke Surabaya. Barakallahu fikum di Darul Arkom Dulu tempatnya ikhwan-ikhwan kita. Tapi sekarang dilepas oleh para ikhwah dikarenakan tidak mungkin dirubah yang tadinya adalah sekolah SD formal, SDIT. Mau kita rubah menjadi mata diniyah. Kok nggak menginduk ke Diknas, ke Depak, tapi pondok. Resmi tapi pondok. Hmm? Dari mulai dewan pendiri itu fasum ya, kan. Awalnya bagus, semuanya bagus, semuanya bagus, pas. Begitu sampai ke arus bawah di kalangan para guru dan dari, dari kalangan para uh, wali murid atau kecium rencana ini oleh mereka ternyata yang kali pertama menjadi batu sandungan dan bui grupnya Zulkarnain lagi menjak menjak memprovokasi masa sampai demo dan segala macamnya menolak perubahan tadi akhirnya heboh ribut dan segala macamnya dewan pendirinya mencium langsung turun tangan dirubah semua dipecati semua para ikhwah yang nah, ini dilepas sama para ikhwah semua Hah? Grupnya Zulkarnain tidak rela untuk berubah menjadi madrasah diniyah ikhlas dan relanya kalau formal mengikuti kedignas. Bayangkan ya. Pikir kehebohan. Kita lepas semuanya itu. Tidak mungkin kita bersama dengan mereka. Sudah. Kelimpungan mereka. Dikarenakan yang itu sebagai ketua yayasan orang baru. Hmm, yang backgroundnya adalah orang-orang yang demikian. Akhirnya ditarik yang dari Dzulqarnain. Ya Allah, orang yang tidak pernah taklim, tidak pernah ngaji sama kita orang di Surabaya yang saya tahu siapa dia, langsung jadi ustad, Khotbah Jumat, taklim, ngajar, hebat. Ini anak buahnya Dzulqarnain. Ditarik lagi yang dari al Furqon anak buahnya Nur Rafiq. Basuki Rahmat, anak buahnya uh, eh, ling-lingnya Mubarak Pak Alim dan kawan-kawannya itu. Masukkan lagi lingnya hajurin. Gaduh-gaduh ya ikhwan. Tangan campur tai kucing. Barakallahu itu, Semuanya masuk. Dalam kondisi yang semacam itu, salafin sudah mundur keluar semuanya. Mustafa Al-Futani datang, diundang ke situ, ditampani. Tampani ya? Ambil. Yang datang dari kalangan sururiin, anak buahnya eh, um, para pemalim, anak buahnya Abu Aslam, Abu, Abu Jundi dan segala macam yang lingkungan mereka itu ikhwan yang di sepanjang itu datang semua. Bangga siapa bilang Mustafa Al-Butani mati nggak punya dakwah. Jadwal dia semakin padat. Wah Tuhan apa yang begitu. Ya lumayan ini kan gratis dimunculkan nih jadwal dia sini sini sini sini sini sini. Jazakallah khair. Jadi tahu kemana dia larinya. Di Surabaya di situ jadwal di Cilacap tempatnya Sufyan Rurai dijadwalkan di Depok Amwah di, di Som langsung nyemplung dengan Cak dan kawan-kawannya itu nah, dibabakan dekat Cirebon situ di Al Irsyad yang mendukung Sururiyin dikerahkan semua madunya untuk taklim ke tempat dia hmm? bangga bangga kok dalam penyimpanan raja cocok Ya begitu dia akhirnya. Itulah keadaan dia barakallahu fikum Allahul musta'an. Tafadhal, al-muadzin yu'adzin. Ada yang bertanya apakah tulisan-tulisan al-imam di kitab kitab yang kita pelajari atau kita yang kita pelajari ditulis yang kita tersebut ditulis sebelum penyimpangan itu kita tiadakan semuanya. Pada kenyataannya barakallahu fikum. Poin-poin penyimpangan al-imam yang disebutkan oleh para masyayikh seperti Syekh Ali, Ali Hudayfi dan yang lain-lainnya itu diambil dari karya-karya tulisnya Al-Imam sebelum kasus wafiqah ini. Kitab Al-Ibana, Bidhayatul Hiraf, dan beberapa kitab-kitab yang lain Sehingga barakallahu fikum kita nggak merasa aman dari itu semuanya. Sehingga selamatnya untuk tidak kita gunakan sampai taubat dengan taubat dan nasuha. Di rumah saya banyak Hmm, di rumah saya banyak. Untuk sementara baru baru nangkring di perpustakaan saya. Uh, belum ketengok lagi. Barakallah itu. Wallahul musta'an. Masih banyak buku-buku yang lain dari kalangan para ulama una, salafiyin yang ma'rufin. Buku-buku manhajiyah Syekh Rabi, Syobat al-Jabiri, Syekh al-Bukhari, Syekh Muhammad bin Hadi, si Muhammad Azmul ini banyak dan oh, kuat-kuat ya mantap-mantap Tidak perlu untuk pakai apa namanya buku-bukunya haula Buka apa yang antum inginkan semuanya ada pada ahlus Sunnah wal jamaah tidak perlu dengan buku-buku yang semacam itu barakallahu fiikum Naam Apakah Ja'far Umar Talib termasuk Haddadiyin Waduh, tidak tahu saya Hah? Tidak tahu apakah dia hadadi atau bukan yang jelas dia telah difonis mubtadi oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Syekh Ubaid tidak mentahdir tapi lebih daripada itu mentabid. Nah, iya. di antara yang pernah dia eh, keluarkan beberapa pengajian dia tahun yang lalu mementahkan ini semuanya. Enggak mentahdir saya, enggak ada kata-kata tahdir di situ. Memang nggak ada. Yang ada takdir Itu lebih berat Pak. Hmm. Terkait dengan dia sangat ma'ruf dan sangat mesur, bagaimana penyimpangan-penyimpangan dia para kelas hukumnya jauh sangat-sangat fatal. Dia itu lebih tepat dikatakan sebagai mukhalifah. Bukan lagi sebagai mukhazilah Mentahdzil sisi mana? Hah? Makarnya sudah enggak laku. Ya dengar nama Ja'far Talib itu sudah nek. Katanya orang Tegal sudah nek. Enggak laku makamnya. Para kelas. Memang dia sendiri. Pintu-pintu penyimpangan, pintu-pintu yang batil itu sangat banyak. para La haula la quwata illa billah. Gitu ya. Adakah athar bahwasanya Khawarij masuk dalam kekafiran ah, dan boleh menfonisnya kafir? Ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan Khawarij. Apakah mereka orang-orang kafir ataukah mereka adalah mubtadi atau dullal? Jumhur ulama berpendapat mereka adalah mubtadi ah, belum kafir kecuali beberapa sikti dari mereka yang dikatakan kafir. Sementara sebagian masyayikh, sebagian ulama mengatakan mereka telah kufar dengan bahir hadisnya Rasul SAW. merukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Khilaf ulama ya. Tapi tidak ada seorang pun yang mengatakan sebagai salafi. Khawarij tidak ada yang mengatakan sebagai salafi. Tidak ada yang mengatakannya sebagai pahlawan. Dan tidak ada ya. Mubtadi'ah ala kaul jumhur, kufar ala qali ba'dihim. Nah, dan itu semuanya adalah terkait dengan ulama kibar. Sehingga ketika uh, eh, sebagai masyayikh menyatakan kafir, sekte yang kafir, maka kita nggak mengingkarinya. Barakallah itu. Di antara ulama sekarang ini yang berpendapat kafirnya sekte khawarij, Asyubat al-Jabiri. Asyubat al-Jabiri hafizahullah taala wa ra'ah. Beliau sampaikan langsung ketika daur di Indonesia ini. Ketika datang ke Indonesia, Beliau dengan tegas mengatakan al-khawarij kufar. Pada darisnya beliau. Barakallahu Nah. Hmm. Sikap tegas yang bagaimana terhadap Yayasan Al-Madinah yang masih menyebarkan kotak-kotak di warung-warung dengan mengatasnamakan dakwah yatim dan main-main. Iki si enteng, sekedar menyebarkan kotak-kotak di warung-warung dengan mengatasnamakan dakwah salafiyah itu masih ringan. Kenapa nggak nyebutnya lebih besar daripada itu? Paling besar itu ya sama kayak penasihatnya Dzulkarnain, makarnya itu ya. ya Allahul musta'an. Penyimpangan-penyimpangan yang ada pada sekolah-sekolah mereka, buku-buku pelajaran segala macamnya. Itu tidak ada kemudian upaya merujuk daripadanya atau daripadanya menjelaskannya, kemudian mengatakan kamu sudah menggantinya. Yang ada kalau boleh saya gambarkan para kelahikum ialah penyimpangan itu ada pada mereka. Para kelahikum diupayakan ditutupi dan segala macamnya, disembunyikan sambil berupaya untuk mencari solusi dan dan yang lain-lainnya begitu dapat oh ini tidak ada pada kami siapa yang mengatakan ada pada ini yang ada pada kami adalah, adalah begini itu adalah makar barakallahu fikum jika salafi menuntut mereka untuk jujur menyatakan itu semuanya enggak mau tolak dipertahankan itu seperti orang ini perkara yang muka tutupi dulu bikin yang lain yang sekiranya bagus yang mubah yang syar'i gitu begitu ada yang syar'i Nih, siapa bilang ada ini Tidak, ada pada kami? Nih, yang ada pada kami sekarang. Nah, yang ininya. Ada makar barakallahu Kalau mereka adalah orang yang jujur dalam dakwahnya akan apa adanya. Naam ada pada kami begini, begini, begini, begini, begini, begini. Kami salah, kami taubat, akan kami perbaiki. Ini semuanya adalah perkara yang muka. Kita berusaha untuk cari yang baru. Nih. Enteng aja Pak Repot. Tapi semua dikarenakannya masalah makar barakallahu fikum. Nah, mereka semua sangat nyata di balik mereka adalah Zulkarnain senusi Yang seperti ini sangat lagi tak layak untuk lagi memperdebatkan begitu. Sudah sangat nyata, semakin lama semakin nyata, semakin lama semakin jelas barakallahu fikum. Yang memasukkan orang-orang yang aneh-aneh ke Indonesia ini mereka semua ini. Hmm, Abdul Hadil Umairi, mereka ini. Yang datangkan Baru datang belum ngerti Indonesia tuh kayak apa. Tiba-tiba tampil bicara satu jam 45 menit. Mentazkiah dirinya menghantam semua salafin. Terutama Lemah Abdul. Hah? Dari mana? Kalau bukan dari mereka. Raisin. Barakallahu Dalam rekamannya itu, itu kedengaran suara-suara mereka itu. Ya Syekh, ya Syekh, itu anu itu Syekh Rafi yang mengatakan untuk majhul gitu gitu. Ah, Syekh Rafi. Kelihatan gitu. Allah musta'an. La haula wala quwata illa billah. Kalau saja mereka jujur, enggak demikian. Allah musta'an wala haula wala quwata illa Ya, sekarang tinggal masing-masing orang lah. Yang pengen baik, ya segera kepada kebaikan. Yang pengen jelek, ya tanggung sendiri. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Sekarang ini semua sudah belak-belakan. Nah, lagi mastur-masturan, terang terangan belak-belakannya, condong kepada mereka belak-belakan, musir ikhwan-ikhwan yang minoritas. Hmm, kayak peristiwa Sumbio itu terang-terangan. Nah, kajian saya disetel sebagian ikhwan di masjid kedengaran sama mereka langsung bawa golok macam-macam matikan itu nah, rusak semuanya ini markas MLM waduh rapat apa siri kabeh hanya-hanya oh, udah belak-belakan terang-terangan ya piene masuk ya belum jelas bisa. nah, ini orang-orang yang uh, perlu di anu ya Allah Nah, tempat yang lainnya juga demikian. Yang di Surabaya kemarin juga seperti keadaannya. Itu sampai tingkatan demo itu. Yang demo bukan yang laki-laki, istrinya, yang perempuannya. Nah, teriak-teriak dengan orang umum begitu. Teriak-teriak, wah, gitu. wah, ngeri. Ikan kayak gini-gini. Allah lustan gitu Menentang perubahan dari perkara yang banyak kemungkaran, perkara yang syar'i ditentang semua. Allah Ya sudah, kita sih bukan orang yang kepingin keributan. Tidak mungkin diupayakan, sudah semaksimal mungkin kita berupaya mensyar'ikan Darul Arkom, tidak mungkin mundur. Sekarang yang mensyar'ikan ala mereka adalah gabungannya Dulkornen dan kawan-kawannya, Sururiin dan kawan-kawannya, Hajuriin dan kawan-kawannya. Ah, ah. kita kalau ketara bilang PN Hah? Ambilin kita orang nggak foto. Allah musta'an. Di luar Jawa sana, oh banyak lagi ya Banyak banyak kisah ya kan. Allah musta'an. Apakah dia masuk dalam 72 golongan yang sesat? Kaidahnya barakallahu fikum, semua firqah-firqah sekte-sekte yang sesat yang menyimpang yang dalam tubuhnya kaum muslimin itu termasuk 72 sekte tadi. Sebab 72 tadi para barakallahu adalah pokok-pokoknya. Firqah ini mungkin tersendiri, mungkin dia masuk di dalam firqah-firqah yang sudah ada. Sehingga semua sekte-sekte yang ada yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah itu dikatakan termasuk kelompok-kelompok sesat yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka imam mukhalifah, imam mukhadilah. Imma ekstrim kanan, imma ekstrim kiri. Dan subhanallah anehnya itu termasuk keajaiban Allah, eh, keajaiban Allah Azza Wajal. Mereka yang macam-macam pemahamannya itu bisa menyatu melawan arus sunnah. Luar biasa. Dan termasuk keajaiban juga barakallahu fikum tanda-tanda kekuasaan Allah Azza Wajal. Jalla Ahlu wal jamaah walaupun satu dikerubuti sekian banyak firqa-firqa yang ada. Semua pamahnya tertuju kepada ahlu sunnah. La yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kada. Harakallah. Naam. ya? Hmm? Cukup? Dan terakhir? Masya Allah. Duh, <laughs> bagaimana keadaan Jamarto sekarang? Ya masih kayak gitu Allah Ustaz. Kok sampai nanya tentang Jamarto gitu loh. Segamblang itu, separah itu, masih nanya. Wallah alam, antum ini uh, seneng dengan yang begini-begini atau lagi ngetes atau lagi mana Allah alam ya. Uh, Segamblang itu. sudah nggak laku ya. sudah nggak laku ya. Allah nusa. Nah kok masih takon itu. Uh, siapa nama-nama ustadz di Indonesia yang mengaku salafi tetapi mereka pada hakikatnya telah haddadi. Wih. Di Indonesia ini yang masuk dari kalangan al-hajawurah, ya, atba al-hajuri. Yang di Magetan Abu Hazim, Muhsin. Yang di Bengkulu sana Abu Turab, Syekhul Hadi dan yang bersama dengan mereka. Alhamdulillah mereka sekarang apa namanya kondisinya sudah nggak ada suaranya, ada suara tapi nggak dianggap lagi para pelaku. Al-Hajuriyah sudah tiarap. Sudah tiarap, sudah terkapar para itu Suara-suara itu sudah dianggap lagi. Terakhir muncul saya di, di kiri ini dari Yaman tulisannya Ahmad Al-Limburi Ahmad Al-Limbu Al-Limburi nah, itu nah ngapain kok ada Ahmad Al-Limburi apa tulisannya Sudah. amma ba'du pakai bahasa Arab ya kan faqaulu Muhammad Afifuddin As-Sidawi innal inna inna syekh innal ayhal hajuri mufsid kok saya disebutkan namanya ini asik juga ini lagi ternyata dia membela bela gurunya al-hajuri dalam kang laju sudah terpuruk dan sudah tidak tahu kemana rimbanya. Hmm? Jadi dia mengatakan ketika saya menukil dan juga para saya menukil ucapan para masyayikh terutama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah Al-Hajuri Mufsid Al-Hajuri Haddad dan segala macam ini menunjukkan taklidnya mereka kepada Syekh Rabi. Hmm. jadi bingung Itu namanya qabul khabari thiqah menerima beritanya orang orangnya thiqah barakallahu fiik. Nah begitu. Dikatakan taklid, oh ya, semacam macam kalam ya Allah bisa. Yang kayak gini enggak usah kamu tanggapi. Ala jam masuk kota sudah selesai ya. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada dia di Timur Tengah sana dahsyat fitnahnya ya. Tapi e, eh, enggak sampai kemari dikarenakan fitnahnya terkait dengan bab takfir pembahasan takfir, masalah iman, murjiah dan segala macamnya yang untuk orang Indonesia malu kalau kemudian terjun dalam fitnah hadadiyah ini. Satu orang ada di tempat saya di Sidoarjo itu munculkan kayak gini-gini ya pemahaman-pemahaman takfir begini gini gini sampai bertingkat dia meyakini ketika ada orang yang melakukan tindakan mukafir yang membuat dia kafir kufur akbar langsung dikatakan kafir langsung vonis kafir la dawabit wala qawaid wala syurut wala wala mawani langsung ke akhir. Yang ini ma'ruf sangat nyata dan gamblang penyimpangannya. Jadi di Indonesia belum saya lihat ya. Allahul musta'an. Ala kulli hal hakala. Tolong jelaskan sedikit biografi penyimpangan Al-Banna Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna disebutkan oleh para ulama dalam bantahan-bantahan mereka, dia sosok seorang Sufi Hasofi, Sufi ma'ruf. Hasofi itu satu sekte kebatinan. Sehingga sufi yang ekstrim. Dia punya wirid tertentu ziarah ke kuburnya para wali-wali di sana. Para Kemudian pemahaman dia kalimat yang sangat masyhur dari dia na na ta'awun fi mattafaqna alaih wa na'tadhiru ba'duna ba'd ah, fi. Ini adalah kaidah munculnya pemahaman tamyi ila yaumina hada. Dari sini pembahasannya. <clears throat> Ini pendirinya Jamaah Ikhwanul Muslimin yang sekarang ada partai PKI dan segala macam ya. Kan sangat ta'aruf mubtadi umdhalah ya kan. Sufi Hasofi, Sangat jelas dan sangat nyata barakallahu fikum terkait dengan dia ini. Adapun al-ma'thurat yang dinisbahkan kepada dia itu campuran macam-macam. Ada zikir-zikir yang ada dalilnya, ada yang bikin-bikin sendiri dan segala macamnya. Yang macam itu enggak, enggak mau tamat, tidak dipakangi barakallahu fikum. Dikarenakan orangnya sendiri adalah orang yang menyimpang. Nah, ini para ulama sepakat terkait dengan dia sebagai mubtadi sepakat. Hatta antum tanyakan kepada Zulkarnain, ya ini mubtadi undal. Um antum tanyakan soal Firan, ada mubtadi undal um bodoh. Tapi nggak sadar pemahaman mereka selama ini yang tamyi itu sumbernya dari orang ini. Allah musta'an la haula wala quwata illa subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu